بسم الله الرحمن الرحيم Dados sampun kula unemaken ing dinten Kamis ingkang sampun. Kamis menika kita paringi penjelasan lan keterangan punapa ingkang kekaitan kalian siam Ramadan. Jalalat insya Allah sekedap mali kita badhe nerami ulang Ramadan. Bos, malam Selasa Najib yen wonten ruya jelas kita poso dino Selasa lain boten wonten ruya jelas istiqmal sampai tanggal siji dino itu mingka sampun dasar syariat sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumu li وعنفروا لرؤيته فإن هم عليكم فأكملوا عدة الشهر ثلاثين يوما Poso nalika ketok rembulan tanggal lan yoyo nalika ketok tanggal. Lale tutup mendung sempurnakno نعنا أولانكو 30 Miturut catatan tanggal ulan ini kok. Ini mereka Tanggal sunggalipun Senin. Lek tanggal siji Senin ulang Saban maka malam Selasa tanggal 3 dosa. Tanggal 3 dosa itu kemungkinan tanggal 10 <coughs> Jadi ulane songo likur. Lek wonten ya. Lek kalau ana jadi hitungan-hitungan bidang mau belum bolo, no. Kalau jangka belum puluh dino, jelas ini kita mulai so. Namun kita sedikit, Alhamdulillah sampul enteng tergambar, namun nunggu temuan sangking departemen agami ing Jadi malam sosok, kalau nunggu bebek ini anak temu, mereka orang gitu. Jelas, الدين jelas, يا المحتاج jelaskan mereka insya Allah kemisnasen kita sampun wonten ing ulan Maka cinta mereka perlu kita terangkan dan kita jasakan kenapa ingkang kekaitan kalian siang Ramadan Kanje manfaatkan mana kita suami katakan ilmu dan pengertian kita ing dalam masalah-masalah ibadat hingga pelakonan kita mereka selalu berdasar ilmu ilmu ingkar dipun warisakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Wis diwajibno ing ngatasi poso. Kaya sing wis diwajibno ing ngatasi wong-wong sadurung ira kabeh. Semoga dadi wong nar sok awak saking sengsara dunya lan akhirat. Masa sing diwajibna iku pirang-pirang dina kang kawula. Terus jelas lan Wewet ayat menika dipun wahyu akan. ini Allah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sakit ningut Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so umat pun sedoyo keparingan tugas kewajiban ibadat poso. betul? poso niku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ngijini. Apa sebab? Jalanan kewajiban ibadat poso niku sampun dipun paringaken dening Allah lan dipun wajibaken ing ngatasi uang wong sadurunge umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku para nabi lan rasul umat umatipun masing-masing malah wiwit Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa sampai Nabi Isa enggol Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh iku dikai tugas kewajiban ibadah puasa. Tadi poso itu ibadah puasa. Wiwit zaman Nabi Adam Poso mereka apa? Poso itu asal tembungi mitul Al-Qur'an as-saum as yaitu saking bahasa itu soma yasumu sauman wasiyaman maknane nyeker nyegai sepiji lanjut ing dalam syariat sing yarin atau as itu al-imsaku nyeker anil akli saking mangan wasyur fi lan minum wa an jami'an fatirati lan saking sekat ini apa sing batal apa sok min tulu al saking metuning fajar ila hulu bisamsi sampai suruh besar hmm. niatin maksusah lan niat sing khusus nah niku sing diarani puasa Macam ini sampai sampun jentengaken dening Allah. Oleh biar kawitan no. Ini Allah menyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam itu alias para sahabat. Bahasa <clears throat> mulai Isa. lalu Isa mulai kosong sampai maghrib. Jadi oleh mangan niku ya ngombe antara maghrib dan Isa to. lalu Isa niki poso terus sampai maghrib iki puasa malah oleh teko maghrib ana wong durung buka banjur ketuhon wis gawe mangan wis mau tenang sama mereka orang gino sambung sampai zaman sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wonten kita besar kias mabut nami ini pun Kais bin Sirmah radhiyallahu anhu Kais bin Sirmah itu sahabat ahli kerja kajian berat lanjang kan buatan gadang waktu puasa Ramadan mulai sakit sampai maghrib nah terus mandi maghrib mulai yang memakai kata buka tak pasung itu kalau dia pun angin buka tetepaan gak dia apa sehingga itu buatan gak sana apa wah buatan gak sana apa kali ya tak Allah jadi itu, saben azul bien, no ta contar patos cuyo. <laughs> Patos no pongo boca gue, pasir kali puko. Matu se ve tak Matu se ve tak ni ke au. La sing wa ana iki, kai tinsel awal ke jane berat, ya poso pisan. Dadi ngleset kebabasan keturun. Teko sing wedok nggawa banyu nggawa panganan, tidak sing atur ya khaibatal wahyu kita sampean durung buka wis tunggu peraturan waktu niku wis gak oleh mangan gak oleh minum sudah gak sambung kosong. sambung poso sampai esok sampai awal kerja biasa tengah-tengah kerja tengah hari jatuh semaput Larang dino ya. Mau dino orang bengi. Terbahas mabut. Sebab iku Allah ngentengno. Sebab niku Allah mari keri nana. Bohong ayat. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر wis saiki mangan Ngumbiyo sampai fajar. Nah, hal diizinkan wis mangano ngumbiyo sampai fajar. ati atimmu siyama ila lain Banjur sempurna posok sampai Nah, krono sababku sabab iki mang anane sahabat mabur Posok iki mau. Genteng Masjid Allah kita cekno mulai fajar sampai maghrib. Les maghrib tunggu oleh mangan, oleh mobil satu itu enak, sampai fajar. Yang bahkan kita kita tuh menerima sing enak betul, belum? Sing enak, kali enak itu. Terus enak itu ya, sak gelem ya ngono. Kan teman-teman lah manusia. Sampai dua sahabat, sampai kurban semapun. રાખે tentang ભગવાન તદ્દન પોસસ jalan ઝલકું itu બધું ભોતર પૂરું jalan sawe kata ya saja ake sawe pangan ake sampai gak patangi banyak hotel loh saya semaput keluar gaulah kerja ya. gaulah sampai gelap kudu kemarin Segorong piring bungi setengah kilo tak. Ya, mau betak tak lu. Ya, ya lah. Ya, kita ini enak toh. Lah iki lezok sahabat mau iki. Nah, besok jelas poso niki mentul el fajri ila ghurubis syamsi. Mulai fajar sampai maghrib ke awal niat. ajar kalau Assalamualaikum. Ingkang sampun dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala Namun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dimuliakan dening Allah. Sangat dipun istimewakan dening Allah. Dikai isim paling utama. Lain daripada yang lain. Kasus ini Poso sing diwajibno iku mah pada tokoh-tokoh menyatakan umat-umat zaman tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihkan dari Allah Allah ini, ulane sing mulya gak padha kalian umat-umat zaman singin maka Allah jauh Syahru ramadhan alladzi unzila fihi quran bulan Ramadhan Ulang sing dituna ing jroné apa al Dadi ana ulang jenenge Ramadan. Ulan Ramadan iku ulan dimulyakno dening Allah. Dipilih dening Allah dadi waktune tumurune Al-Qur'an ing dalam kali Dadi Quran iku dituna ing dalam kawitan ditepakno dening Allah ing jroné ulan Ramadan. Quran itu dipergunakan pokoke kaping 3 pertama kali dipun salat dengan Allah wonten ing Allahul Mahfuz. Mek Allah boten nyeritakaken dhateng kita kapan koyo apa carane. Boten. Terus kita nggih boten boten menika napa-napa, namun Allah jauh mengatakan Innahu Qur'anun karim fi kitabim maknun. Sak temene Quran ingkang mulya dikek ing dalam kitab kang kecukup kan kerso kecukup Yaitu Allah. Namun, dari disalap di Allah ono ing Lauhul Mahfuz. Terus pada malam Senin tanggal 17 bulan Ramadan waktu iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono ing ngene gua Hira. Jabal Hira gunung sing saiki diarani Jabal Nur. Nah, gunung iku saking omahe Nabi kinten-kinten sekawan kilo. Setang kilo, nah, dhuwure gunung buri. Niku Nabi wonten niku. Lah waktu Nabi berusia 40 tahun lebih 6 bulan. Petang puluh tahun keliwat enam bulan. Allah ngedhunaken Al-Qur'an sekaligus kabeh dideket ing langit nomor tunggal niku. Ing panggonan naminipun Baitul Izzat. Dados sampun sering kota ngaten saben-saben langit iku ono bait kaya Ka'bah ki bumi niku. Nah, ing langit pertama niku diarani Baitul Izzah. Peniku Al-Qur'an sekaligus syarat wonten ing langit menika ing panggonan pun Baitul Izzah. Terus ya bengi iku Allah merintah malaikat Jibril bahwa pilihan ayat kalitan menyang Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Jibril mandat, malaikat kuwa nakep datang Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam mari niki akhir Nabi Kalimocor, ya Muhammad iqra Eh Muhammad Mojong. Nabi Muhammad jawab, ma, ana biqari. Kula mboten sakit mojo, mojo apa? Terus Nabi dirangkul kekep kalian mereka bisa keras-keras. Sampai keringetan. Coba. Kau nanti. Ya Muhammad, ikhra mojo. Nabi jawab, ma, ana biqari. Kula mboten sakit mojo, mojo apa? Kekepan rangkul sangat keras. ditolakkan sekolah mana iqra maca dijawab ma ana biqari kula satu maca maca napa Kepane tolakan dikatakan ayat kalisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأقرب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Iki mulai Jadi iku mulai tumurune Quran. Ah, ditepakno nasir Allah ing jroné ulan Ramadan. Nggih, iku ingkang dipun jawab dening Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Terus Ramadan semua itu dikatakan di Allah menyang kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa sing diwajibkan digatut no ing ulah tokoh Allah jauh faman syahida minkum syahra falyasumhu maka sapa wong kang menangi saking sira kabeh ing tanggal ulan iku poso ing jroning ulah iku tapi jelas apa poso sing diwajibno ing atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku poso Ramadan jadi Mau Ramadan ini khusus kangge gitu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. umat Nabi Nabi biar gak poso Ramadan, ya poso nek liya wani. Jelas, lek dan umat Muhammad niki sangat diistimewakan di Allah. Maka paling bejo uang dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam Ulan Ramadan ulan ingkang sangat dimulyakno menjadi Allah. Maka di samping ayat ingkang sampun kesebut niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir ulan zaman Nabi khutbah. Enggal khutbah pun أعطاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم الصيام تفتح في أبواب السماء وتغلق في أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من آلف شهر من حرم خيرها فقد حرم. teman sirawis ketekanan ulan Ramadan ulan kang barokah jadi ulan Ramadan dipun ini ulan barokah nah, barokah itu ini apa sih utama lan berkelebihan itu barokah nah ulan Ramadan termasuk ulan barokah nah barokah Ramadan lawang-lawang langit dibuka Wonten wesanes lawang-lawang swarga dibuka, lawang-lawang rokok ditutup. Setan-setan lan penjahat-penjahat jin ditangkepi kabeh, kecek kabeh, buang wonten tengah swarga. Niki keistimewaan ulama-ulama. Ya. Masen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan awalhu rahmah wa awsatul maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Kawitani bulan Ramadan itu rahmat disoakan di Allah Na tenai, na purut dibagi Akhir-akhirnya pembebasan sangi gedung Allah Jadi awal Ramadan itu rahmat disoakan Tengah-tengah ini itu pengapura dibagi betul Pengabisan ini pun atas tiang janji dibebasakan sebagai demi Allah Lajeng termasuk bal Ramadan amal-amal kita ini diundangkan sampai jadi pitung puluh. Yen boten Ramadan ngeten kita niki sholat ibadah sak pitute anggap asal gaya setunggal oleh wis ana yo Ramadan iku malah dadi pitung puluh. Kita ngaji ngeten anggap sak jam. Ganjaran siji. Tapi untuk Ramadan kita oleh ganjaran dadi pitung puluh. Zat yang masru'ah. Alif Lam Mim. Quran. Oleh kan jalan. <coughs> huruf hasanah. Malah diundakno jadi sepuluh. Mulai Alif Lam Mim. Sepuluh ping telu. Jadi teluh, Sepuluh. Saiki maca injil jero Ramadan. Nalika maca ing jero Ramadan, maka ditikal malih jadi pitung ping pitung puluh. Jadi lek wonten jam maca Al-Qur'an ing ulang bulan Ramadan Alif Lam Mim oleh ganjaran 30 ping 70 dadi 2100 nah, Ini mundake ganjaran nah, jelas nanti yang melakukan Ramadan itu perpekan perpekan apa? perpekan ibadat perpekan toat perpekan ganjaran nah, ini Tadi kita orang Ramadan, baik kita perpekan. Wong Islam lek melaku, ya Ramadan, ero ing kula perpekan ibadat, perpekan ganjaran, perpekan hasanat, pasti guna lan seneng. Gak susu. Padahal betul ngerti wis kurung kabar, wah mungkin kok poso Ramadan. Ini kok sepedi. Apa wedine gak oleh sarapan. Tidak semangat, tidak selopokan, Laikum susah. Paksa mboten tengah Kadang sisi susana gak pokok sarapan gak memangani. Tapi susah no, gak diopo-opo kangge riyo. Nah perlu apa ya. Pokok tuh semua azan mesti lho. Riyo, duwe sandangan, gak sandangan pokok tuh semua azan mesti riyo. Riyo. Nah, ini jadi bulan Ramadan kasus mana? Napa malam Nabi jauh. Lillahi fi lailatul khairun min alfi syahr. Ing jroning bulan Ramadan kajening Allah ana suci wengi luwih becik kanimbang 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar. Maka sering Nabi man hurna khaira faqad salib sapa sing kecegah kebagusane seni iku temen dadi wong sing apes, wong sing sial, wong sing sial. Di enjur ulama mamut ono swiji bengi sing apik luwih becik dengan sewu umat. Ngene kula kepada. Napa oleh kepada niku? Bengi ku mengenai Quran sing kawitan di wae. Malam tujuh belas Ramadan iku bengi dimulya ana jeneng Allah. Ngene niku diluhrake dening Allah. Istighfar Lailatul Qadar. Malah wonten Aisyah detakan niku Lailatul Mubarakah. Maka Allah qala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wonten Aisyah inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Qur'ane Usman. Qur'ane sampun tanah. Tapi begini iku tetep dari Allah dihadiah menyang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saben taun ing jero ilang Ramadan. Kurang enak apa menurut Mongko paling enak. Malam turunin Quran sih kamu kuno, Quran sampun selesai. Sampun tamat. Wis rampung. Tapi begini, itu, ini Allah tetap saben taun digunakake dikekno menyang umat Nabi Muhammad SAW sebagai nikmat dan hadiah. Ini. Nah, Lain atau kodar itu luwih becik timbang sewu wulan. Oleh sewu wulan itu kita total kira-kira wolung dosa tiga tahun lewat pertanyaan. Dan lah bengi itu sampean sholat sak rakaat tok mawon. Tepat Lailatul Qadar sampai itu kados sampun gadhe umur tiga tahun ibadah. lalu saben tahun kepada oleh kepada sampai sepuluh tahun berarti sampai itu wis beli umur atas puluh tahun mulane. Ibadah. Iki baru karo monggo. Baru ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi awas, tempat itu qadar mengakali maksiat wa irtusan. Apa niku tahu? Kita kabeh niki kudu guna. Masalah usaha supaya menangi level Nah, itu kodar itu kita Allah gak no tanggali. Tanggal pintar di bilangan. Mek eh tekane malam likuran apa mana likuran ganjil itu biasa tapi mboten iso diakinakan mungkin tanggal siji sama itu kodak mungkin tanggal mungkin tanggal telu mungkin tanggal pitulas mungkin tanggal rong mungkin likuran sini niku nah, terus kita kabeh ini sakit keparingan lain kodar laeke kegunakno saulan Ramadan mukut gak tau kosong. Mesti keduk. Lek milih belum tentu. Saya milih wis sudah bengi jam apa? Kalau mau sikur untuk pada kalau ingin nanti kita kasih kelas. Atau kan dulu musim kita kasih kulikur, kalau tanggal tuh kulikur. Nah mungkin setelah sahabat awal Ramadan tu sampai kelasan mesti dia level untuk mampu itu bengi Ramadan ojo kosong saking ibadah mesti kerja pada. Ini anak pun jangan menino atau betul menino betul soal pokok ketipaan lah ya tuh. Macam, eh jual kau terlalu orang Allah itu tatanazalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr muncul malaikat-malaikat kerahkan ini Allah pimpin kali malaikat Jibril ar Amin malaikat digunakan mulai maghrib sampai fajar yang di malaikat-malaikat itu malaikat-malaikat keliling nyambangi uang-uang Islam sing ahli ibadah Artinya wong-wong sing Islam sing gak ya. itu tekan malaikat-malaikat diulur salam salam salam. Malah wonten ingkang dijak salaman di malaikat. Oh sampai wonten masjid, sampai wonten griya, wonten langgar, wonten pundi kemawon lanang wedok enom kabeh wong Islam asal gak maksiat ditekani pengikut dening para malaikat diucapi salam, diului salam. Nah, ini ini kemuliaan kepada Dengerin apa lo sama. Ing antarane bengi niku gak udan, gak panas, gak mendung, gak angin, ya gak adil tapi suasana saya enak. Terus menisuke sengingnya metu itu putih, gak orang sorote. jangan akeh malaikat bari. Nah, ini ing antarane tengah-tengere level. Dan jelas mereka kemuliaan ing dalam ulan Ramadan. Hasil bahasa mereka dipun tingkatakan dan jalan dari Allah SWT hingga tidak terhitung piro ganjarannya wong poso Bapak-bapak sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibih. Sekap eling amal kapal manusia kang diawaki. Kaya poso kang diaku moko aku sing borong ganjaran. Terus menikah hadis kutsi Allah jauh kasmatan sekar ini amal kelakon menusokan di awal kerja posokan di aku moko aku sing borong ganjaran Tadi kagak tahu saja tolong sini Allah. Macam tak kok wonton penjelasan kasmatan. Kok sekabeh ini amal pakai manusia di awal, Padahal sekarang sekabeh pakonan kangge Allah Subhanahu wa taala. Ya, niku artine amal-amal pakai manusia niki sedaya sakit ditinggali kalian sanes. Sakit pun isu iso tinggal. 下面谁了？